وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Sabtu Ba'da Zuhur 27 Maret 2021 bertepatan dengan 14 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan ini kita masuk kepada sesi ke mi'ah ke 100 yang mana kita masuk kepada bab yang ke-15 tentang bab fikih musafir di siang Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada pasal-pasal yang ada di dalam kitab ini dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk al matan. Hafizakumullah. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan Al-Babu Al-Khamisu Asr. Bab yang ke-15. Ahkamul Musafirin. Tentang permasalahan fikih dan hukum-hukum bagi orang-orang yang musafir di siang Ramadan. Maka pembahasan ini barakallahu fikum pembahasan yang banyak ditanyakan kepada kita dari ikhwanuna terutama para musafirin ataupun pada mudikers <laughs> orang-orang yang mudik al-mudikun <laughs> orang-orang yang mudik tradisi di negeri kita di akhir bulan Ramadan maka karena mereka sebagian besar melaksanakan mudik maka sebagian ikhwah dari ikhwah ahli sunnah menanyakan kepada kita tentang permasalahan bagaimana tentang safar di siang bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu dibukalah bab yang baru bab ahkamul musafirin. Untuk di bab yang ke-15 ini agar lebih mendapatkan faidah-faidah secara detail dan mudah, maka penulis menyebutkan beberapa perkara-perkara. Maka sebelum itu ketahuilah ya ibadah Allah bahwa permasalahan as-safar maka al-musafirun di dalam syariat Islam maka mereka termasuk ahlul a'dar. Maknanya ahlul a'dar orang yang diberi rukhsah bagi Allah untuk berbuka puasa di siang Ramadan yang wajib untuk berpuasa pada dasarnya. Maka makna dari ahlul a'dar maknanya diberi udur. Maknanya asalnya tidak boleh. Namun karena udur dalam keadaan safar dan melelahkan, maka diperbolehkan makan dan minum dengan catatan dibayar di hari yang lain. Seperti ucapan Allah berfirman, "Pemangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra." Maka barang siapa di bulan Ramadan di siang hari seorang yang musafir dalam keadaan kelelahan kemudian makan dan minum tidak apa-apa ahlul azar dari ahlul a'dar. Dari harfu jar atau tidak bahasa Indonesia dari dari ahlul a'dar. Kalau harfu jar berarti dari dari ahlil a'dar. <laughs> Tapi dari wallahu alam yufi min harfi jar di lugah Indonesia apa tidak dari al khair insyaallah. Dari ahlul a'dar kalau dari mubtada berarti ahlul a'dar marfu jadi khabarnya. Dari ahlul a'dar musafirun. Maka di sini harus dibayar min ayam min ukhar. Lalu sekarang kita masuk kepada al-amrul awal ataupun faslul awal, perkara yang pertama. asaum fi safar sahihun mujzi'un. Berkata penulis bahwa seseorang yang safar dan dalam keadaan sedang berpuasa, maka puasanya sahih mujzi maka puasanya diterima dan terpenuhi puasanya. Maka di permasalahan yang pertama ini, kenapa kalau ditanya penulis kok membuat bab seseorang yang safar di siang Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka puasanya sahih dan diterima. Emangnya ada apa? Jawabnya, dibuka permasalahan ini, seorang musafir yang berpuasa, dia tidak berbuka tetapi tetap berpuasa. Di siang Ramadan, puasanya diterima dan sahih tidak batal. Dibuatlah pasal ini dikarenakan telah ada pendapat yang mengatakan Di saat sedang safar di siang Ramadan harus dia berbuka. Maka dalam permasalahan ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Tentunya ikhtilaf di sini hanya satu yang menyelisihi jumhur ulama. Mereka kelompok az-zahiriyah. Dan kelompok az-zahiriyah dinisbatkan kepada Daud az-zahiri. Dan dipopulerkan oleh Ibnu Hazm, seorang yang masyhur di ilmil usul, di dalam ilmil fiqh, yang mana dia bermadhab zahiri. Maknanya melihat kepada zahir nas Al-Quran dan sunnah. Maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu, manhaj yang khusus melihat secara zahir kepada adillah di sini tidak begitu benar. Akhirnya banyak dari madhab-madhab kelompok Daud Az-Zahiri ataupun Ibnu Hazm itu banyak menyelisihi dari ucapan yang benar. Karena mereka memaksakan untuk bermadhab zahir. Maka dalam permasalahan fikih dan yang lainnya kita fleksibel. Melihat kepada dalil Al-Quran dan Sunnah hadis-hadis yang sahih. Maka di saat kita fleksibel maknanya dalam satu permasalahan bisa jadi kita merojehkan ucapan Imam Ahmad. Dan di masalah yang lain kita masuk kepada ucapan Imam Ash-Syafi'i. Dan bisa di permasalahan yang lain kita merojehkan ucapan Abu Hanifah yang lemah juga dalam permasalahan fikih dan hadis. Dan bahkan kadang-kadang kita merojehkan pendapat Daud Az-Zahiri. Karena memang kadang-kadang kita butuh kepada zahir dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak mentakwil dari makna-makna yang ada. Maka kapan kita fleksibel? Di saat kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan hadis-hadis yang sahih dan tidak butuh kita terikat dengan madhab-madhab fikhiyah. Maka ini masuk dengan madhab al muhadithun atau al muhakikun Dan diantaranya seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah di zamannya dan banyak yang lainnya. Dan juga di zaman sekarang seperti madhab muhadithun seperti Syekhuna Mukbil, Syekh Al-Albani maka tidak mengikuti madhab. Dan di zaman sekarang pun banyak madhab-madhab yang terkenal seperti kelompok Abu Hanifah, kebanyakan di Maghrib, sebagian Afrika, dan madhab Asyafi'iyah, kebanyakan di Jaziratul di Asia, seperti Asia Timur seperti kita dan juga di Asia Tengah dan juga di Middle East, di Middle East, di Timur Tengah Adapun madhab Imam Ahmad kebanyakan di Saudiah, maka banyak dari para masyaikh-masyaikh seperti Asyikh Ibn Baz, Asyikh Ibn Uthaymin, banyak merajihkan tarjihat Imam Ahmad. Alhasil madhab di dalam permasalahan fikih tidak dilazimkan kita menjadi Syafi'i ataupun Maliki ataupun Hambali ataupun Hanafi ataupun Zahiri. Tetapi yang baik adalah fleksibel mengikuti dalil-dalil yang sahih. Dan para ulama mereka yang masyhur dari A'imah al-Arba'ah dan lima tambah zohiriah tidak mengilzamkan kepada manusia untuk mengikutinya. Namun ucapan mereka yang masyhur akhirnya dijadikan pertimbangan. Itu saja. Dan madhab kita, madhab al-muhadithun di dalam perkara-perkara kembali kepada hadis-hadis yang sahih. Jika Imam Ahmad hadisnya lebih kuat dari yang lain, maka yang kita rojihkan Imam Ahmad. Jika dalam permasalahan lain yang rojih beristidlal dengan hadis-hadis yang sahih dari Imam ash shafii maka kita rojihkan Imam ash shafii Seperti itu. Maka kelompok Az-Zahiriyah mereka melihat kepada zahir Al-Quran ataupun hadis, maka mereka menghukuminya secara tegas. Contohnya dalam permasalahan orang yang safar tetapi tetap berpuasa, tidak berbuka. Maka menurut kelompok Az-Zahiriyah, di antaranya Ibnu Hazm, wajib untuk berbuka bagi orang yang musafir di siang Ramadan. Wahada Nasmin Ibnu Hazmin di kitabih Al-Muhalla di majalah yang ke-6 Wa man safara fi Ramadan safar ta'ah au safar maksiyah au la ta'ah wala maksiyah fa furida alaihi al-fitr. Idza tajawaza mailan au balaghahu au izaah wa qad batala saumahu hina idin la qabla dhalik wa yaqdi ba'da dhalika fi ayamin ukhra. Maka berkata Ibnu Hazm Barang siapa seseorang yang safar di bulan Ramadan di siangnya, baik dalam keadaan to'ah seperti pergi umroh, pergi menuntut ilmu, ataupun safar maksiat, seperti bermaksiat ke suatu negeri untuk melaksanakan kemaksiatan, yang jelas, ataupun dalam keadaan la to'ah wala maksiat, tidak dalam keadaan to'ah ataupun maksiat, seperti safar yang mubah, safar untuk melaksanakan bisnis di negeri lain dan sebagainya. Maka jika dia safar di siang Ramadan, furido alaihil fitr. Diwajibkan baginya untuk berbuka. Maka pendapat Daud az zahiri orang yang melaksanakan safar harus berbuka dalam keadaan apapun. Maknanya, safar ta'ah, safar maksiat, safar mubah, dan bahkan permasalahan lelah, capek, ataupun kuat dalam puasanya tetap harus berbuka. Dan disebutkan jika tajawaz mailan jika telah melebihi dari jarak safar misalnya seperti di pagi hari kita berangkat ke Padang telah melewati jarak safar seperti misalnya jarak dari sini ke Silungkang maka di Silungkang banyak matam banyak rumah makan, rumah makan. Kemudian kita berbuka di sana. Maka kata Ibnu Hazm wajib untuk berbuka. Kenapa? Karena dia telah memotong perjalanan safar. Dan safar harus berbuka. Ini pendapat dia. Adapun pendapat jumhur ulama selain dari kelompok Adhahiriyah menyelisihinya. Dan yang jelas yang sahih adalah pendapat jumhur. Pendapat adzahiriyah dipaksakan melihat kepada zahir nas tidak bisa diganggu gugat. Itu pendapat dari kelompok adzahiriyah di dalam pengamalan sehingga tidak fleksibel, tidak masuk digandengkan dengan hadis yang lain, maknanya menjadi tidak wajib dan sebagainya. Adapun pendapat Daud Adzahiri melihat kepada satu hadis ataupun lafaz maka dihukumi. Maka jawabannya, ataupun dari pendalilan jumhur, yang disebutkan oleh penulis di dalam matan. Maka di dalam matan penulis menyebutkan hadis-hadis. Di antaranya hadis Abi Darda. Kharajna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid. Kata Abu Darda, kami keluar bersama Nabi di bulan Ramadan yang sangat panas menyengat. Terbayang di Arab yang kita juga duduk di Yaman 17 tahun dan juga kadang-kadang ke Saudi ya, melihat memang keadaan di negeri Arab panas. Tidak ada seperti kita hijau, ranau, tanaman tumbuh dan hujan setiap hari, kadang dua kali, kadang tiga kali, atau di musim kemarau tetap tumbuhan-tumbuhan ada hijau. Kalau di sana hujan bisa dihitung dengan jari. Jadi hujan dihitung dengan jari. Kalau di sini kebalik. Justru kemarau mungkin bisa dihitung. Alhamdulillah di Damas Raya yang kami tinggal di sini sudah setahun lebih kami mendapati setiap dua pekan di musim kering ataupun hujan, mesti ada hujan. Alhamdulillah. Adapun di negeri Arab, terhitung hujan. Jadi hujan itu bisa dihitung tiga kali dalam setahun. Seperti itu. Maka di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Dan kebanyakan di tempat-tempat yang lain padang pasir. Sehingga terbayang berjalan satu kilo. Dari sini berjalan satu kilo. Di sini bisa berteduh, ada pohon-pohon, rindang, dan sebagainya. Di sana tidak. Sekilo maknanya berjalan tanpa bayang-bayang dari pohon ataupun apa saja. Paling tiang listrik, tiang listrik juga kurus. Lampu-lampu pinggir jalan bayangannya tidak bisa dipakai. Itu yang ada. Sehingga langsung matahari di bawah eh, di atas kepala manusia. Begitupun keadaan di zaman dahulu. Lebih dahsyat lagi. Fisahrin, syahrin Ramadan fi harrin syadid. Maka di atas kami matahari dalam keadaan panas menyengat. Gurun padang pasir cuacanya. Hatta idza kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'si min syiddatil har maka jika di antara kami ada yang menutup kepalanya dengan tangan, maka akan dirasakan panasnya dari tangan tersebut di saat menutupi kepala. Tersengat langsung. Maka banyak dari kami yang menutupi kepala-kepala kami dengan tangan. Karena saking panasnya. Wa fina sa'imun. Ma di sini manafiyah dan tidaklah di antara kami orang-orang yang berpuasa illa exception kecuali di istisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawaha. Muttafaqun alaih. Maka syahidnya di hadis ini Nabi safar dengan para sahabatnya dalam keadaan panas yang keras maka Nabi tetap puasa dan Abdullah ibnu Rawaha tetap puasa. Ini bantahan telak kepada madhab al-zahiri. Bagaimana mewajibkan? Nabi Muhammad bersama Abdullah ibn Rawahah kata Abu Darda tetap berpuasa. Jika dikatakan itu Nabi mempunyai kehususan taib. Sepakat kita. Lalu bagaimana dengan Abu Rawahah? Abu Rawahah sahabi sama dengan kita manusia. Maka kenapa Nabi tidak mewajibkan kepada Abu Rawahah kalau memang seperti madhab kalian Daud Az-Zahiri dan Ibnu Azm harus berbuka, kenapa Nabi tidak mengatakan kepada Abu Rawaha harus berbuka? Dan Nabi pun kenapa tidak berbuka? Padahal dia seorang uswah hasanah. Laqad kana fi Rasulillah uswah hasanah. Maka Nabi Muhammad adalah contoh yang baik. Dan di sini Nabi Nabi melaksanakan puasa. Jika berbuka puasa itu, maka bagaimana Nabi berpuasa, Nabi berpuasa di safar yang keras, disebutkan keras safarnya. Bukan safar di zaman sekarang. Safar di zaman sekarang, misalnya dari Malaysia ke Padang, hanya satu jam lebih. Tinggal duduk, kemudian sampai di bandara. Dalam keadaan teduh dan duduk di bandara Sampai datang taksi yang menjemput. Kemudian setelah itu keluar dari bandara dengan taksi. Mudah. Maka safar yang jauh antar negeri pun mudah sekarang ini. Maka di zaman Nabi disebutkan bahkan fiharin syadid yang sampai-sampai kebanyakan para sahabat menutup kepala-kepala mereka di atas, menutup kepala-kepala mereka dengan tangan karena saking panasnya. Maka Nabi tetap berpuasa. Dan Abdullah ibn Rawaha tetap berpuasa. Ini bantahan kepada kelompok Az-Zahiriyah. Di antaranya juga menjadi pendalilan madhab jumhur. Apa yang diinginkan dengan hadis ini Beristidal penulis dengan hadis ini menandakan bahwa Nabi Muhammad dan Abdullah bin Rawahah puasanya tidak batal dan tidak wajib untuk berbuka. Maka hadir ini memberikan faidah bagi kita, faidah sampingan dua perkara. Perkara yang pertama, bahwa berpuasa dalam saat keadaan safar dan berbuka di saat dalam keadaan safar jika seandainya bukan permasalahan mubah, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibnu Rawahah akan berbuka. Jika permasalahan iftar itu wajib dan saum itu diharamkan. Maka ini jawab ini pendalilan jumhur dan faedah yang kedua, kalau kanal fitr azmah min taala lam yatahammal Nabi sallallahu alaihi wasallam masakah asyam fi siddatil har. Maka jika seandainya berbuka itu adalah perkara yang diwajibkan, maka kenapa Nabi Muhammad Alaihi Wasallam sampai memaksakan diri dalam keadaan safar dan panas sekali. Sampai tidak ada para sahabat yang berpuasa kecuali Abdullah bin Rawahah bersamanya. Maka di sini ada isyarat bahwa permasalahan Berbuka itu bukan wajib. Karena Nabi seakan-akan di sini menahan dirinya untuk tidak berbuka padahal dia butuh kepada minum dan lelah, butuh kepada istirahat. Namun di sini Nabi tidak berbuka. Maka ini jelas membantah kepada kelompok Al-Zahiriyah. Kemudian, masih ada waktu? Ada soal jawab? Hmm, tidak ada. Baik, kita tangguhkan di pelajaran yang akan datang tentang menjawab subuhat masalah dari kelompok Al-Zahiriyah. Mereka mempunyai adilah-adilah sehingga mereka melaksanakan ucapan wajib. Maka kita tinggalkan dan sekarang kita masuk kepada soal jawab. Ada pertanyaan yang dikirim silahkan dibaca. Bonus soal jawab Assalamualaikum Ustaz Semoga Allah menjaga Ustaz dan memudahkan urusan dakwahnya di rumah saya Amin Tentang sholat Jumat Apakah disyariatkan Qobliyah dan Ba'diyah sholat Jumat Barakallahu fikum Bismillah Soal jawab ini tidak berhubungan dengan puasa tentunya. Sehingga bisa dimasukkan kepada kumpulan soal jawab fikih biasa. Dimasukkan playlist ke kumpulan soal jawab biasa. Maka ketahuilah ya ibadah Allah tentang permasalahan salat rawatib, dalam salatil jum'ah, qad sabata fil ahadits as-sahihah tentang ba'diyah salati al-jum'ah. Maka untuk ba'diyah salatil jum'ah telah datang dalilnya, ba'diyah. Setelah kita selesai salat jum'ah. Yang mana sifatnya di sini ada beberapa rokaat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti hadis qauli. Idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Ini ucapan Nabi. Barang siapa yang selesai dari salat Jumat, ah, fal yusalli ba'daha arba'an. Agar salat setelah salat Jumat empat rakaat. Kemudian di sana datang juga hadis yang mutafakun alaih dari riwayat sahabat yang kedua dari Nafi'an Abdullah bin Umar dari ibnu Umar. Innahu kana idza salal jum'ah insarafa Fasajada sajadatain fi baitihi tsumma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasna'u hada. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar dulu jika selesai salat Jumat ah, insarafa, maka dia tidak salat di masjid. Tapi sholat di rumahnya dua rakaat. Kemudian dia berkata bahwa dulu Nabi melaksanakan yang demikian. Maka ucapan sahabi mengatakan karena Rasulullah yaf'alu kada wa kada Hada yadullu bil marfu'. Maka yang demikian menunjukkan kepada hadis yang marfu'. Dan Ibnu Umar melaksanakan kemudian mengatakan karena Rasulullah yaf'alu kada wa kada maknanya perkaranya marfu. Maka di hadis Ibnu Umar berapa rakaat? Dua rakaat. Di hadis Abi Hurairah empat rakaat. Masih dalam riwayat Ibnu Umar bahwa dikatakan oleh Nafe wasafa tatawwa'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa kana la yusalli ba'dal jum'ah hatta yansarif fayusalli rak'atain fi baitihi. Di saat mensifatkan Ibnu Umar tentang salat ba'dal jum'ahnya ataupun ba'diyahnya dari salat ke nawafil bahwa Nabi tidak salat di masjid tetapi Nabi salat dua rakaat di rumahnya. Maka dari dua riwayat ini barakallahu fikum bagaimana kita mau salat? Kata Nabi, "Shallu eh, Ida sholat ahadukum al-jum'ah fal yusalli ba'daha arba'an. Ada min qauli Nabi. Kemudian perkara yang kedua dari fi'il Nabi dia setelah khutbah tentunya Nabi khotib pada zamannya dan imam maka tidak salat. Salatnya di rumah. Kalau sudah sampai dia salat dua rakaat. Seperti diceritakan Ibnu Umar melakukan yang demikian dan mengatakan karena yafal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bagaimana kita berapa kita melaksanakan salat ba'diyah? Indah kayak Hudaifah. Kif ra'yuk? Kihada. Hmm? Fi hadis Abi Hurairah arba'an wa fi hadis Ibnu Umar raka'atin. Famada na'mal al'an? Kita nih habis Jumatan misalnya sekarang. Apa yang kita lakukan dari dua hadis ini? Hmm? Salat empat rakaat. Terus hadis Ibnu Umar dua rakaat. Gimana? Hah? Ma'akum ra'i. Ada yang berpendapat dalam permasalahan seperti ini dohirnya terjadi ikhtilaf dari lafaz. Nabi mengatakan dari kaulnya, barang siapa yang selesai dari salat Jum'ah, fal yusalli ba'daha arba'an. Ini ucapan dia. Dan dari prakteknya dia, dari Ibnu Umar, Nabi setelah sholat tidak terlihat. Setelah sholat Jum'at dia jadi imam dan khotib. Tidak terlihat dia sholat. Kecuali dia masuk ke kamarnya, rumahnya, Kemudian disaksikan sholat dua rakaat. Kabar dari Ibnu Umar mungkin diberitahu oleh istrinya siapa? Istrinya Nabi Hafsah. Karena ipar dengan Ibnu Umar. Gimana masuk kepada Aisyah? Aisyah bukan saudaranya Ibnu Umar. Bukan saudarinya. Maka bisa jadi diberitahu oleh Hafsah keadaan Nabi sholat dan sebagainya. Alhasil Nabi sholat dua rakaat di rumah dan memerintahkan kepada kaum muslimin salat empat rakaat. Ah, gimana? Ada yang bisa mengumpulkan? Maka dijamak al khobarain dan ini adalah madhab dari para ulama dikumpulkan dua penjelasan hadis ini empat rakaat dan dua rakaat ini in fil masjid sholat arba'an wa in fi baitihi sholat rakaatain itu yang dilakukan oleh para ulama. Maknanya, jika dia ingin sholat di masjid, berarti sholat empat rakaat. Dan dohirnya sholat dua rakaat, dua rakaat. Empat rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Kemudian, jika dia sholat di rumahnya, sholat dua rakaat. Jadi di sini, gimana gambarannya? Jika kita selesai dari sholat Jumat, maka jika kita misalnya ada pelajaran seperti pelajaran kajian umahat setelah sholat Jumat, maka kita tidak pergi ke rumah. Maka bagusnya kita melaksanakan sunnah empat rokaat. Namun jika di sini kita tidak ada kajian setelahnya dan tidak ada acara apa-apa lagi, pulang ke rumah sebelum makan dan sebagainya masih pakai pakaian kita sholat dua rakaat. Maka ini jamak di antara dua khobar. Rahim, Indah Abdurrahman. Kesimpulannya apa? Hadis ini? Hah? Ainal asa. Ini matafham. Hadis Abi Hurairah wa hadis Ibnu Umar. Hadis Abi Hurairah empat rokaat, hadis Ibnu Umar dua rokaat, kif naf'al. Tidak irfa' sautak antar rajul. Tidak salat di masjid atau rakaah. Irfa' sautak antar rajul atau bin Hmm? Rajul. Baik. Irfa' sautak ya rajul. Baik, ida salat salat di masjid arba' rakaah. Ida fil rakaatin Baik. Hada huwa qaul minal ulama ka Ishaq ibn Rahawih wa hadha alladhi akhtarahu Imam Ibn Taimiyah wa Ibn Qayyim wa hadha aidha fatwa lajnah ad-daimah dan ini juga yang kami dengar dari fatwa Syekh kami Mukbil dan ini yang kita nasihatkan kepada yang menanyakan agar jika dia tinggal di masjid salat empat rakaat seperti tadi ada kajian lagi setelahnya ataupun makan bersama. Maka kita melaksanakan empat rakaat. Tetapi kalau pulang ke rumahnya masing-masing sholat dua rakaat. Sisa pertanyaan. Lalu bagaimana dengan qobliyah? Apakah ada qobliyah dari Jum'ah? Seperti antum datang dari rumah di Masjid Mukbil Al-Wadi'i menunggu imam datang. Apakah ada sunnah-sunnah qabliyah seperti dua rakaat ataupun empat rakaat seperti salat duhur, empat rakaat sebelum duhur ataupun seperti maghrib dua rakaat sebelum maghrib. Apakah ada Jumat? Maka jawabnya menurut pendapat jumhur ulama dan ini madhab Imam Malik dan Imam Ahmad dan jumhur ulama yang lainnya. Laisa li salatil jum'ah sunnah ratibah qobliyah. Tidak ada pada salat Jumat itu dua rokaat, empat rokaat, enam rokaat qobliyah itu tidak ada. Maka ini juga pendapat dari dipopulerkan oleh Imam Ibn Taimiyah seperti dinukil di Majmu' al-Fatawa, as-sawab an yuqal. Laisa qabla al-jum'ah sunnah ratibah muqaddarah. Ada qaul Syekhul Islam kama nukila fi Majmu' al-Fatawa, mujallad yang ke-24, halaman 193 sampai 900 sampai 195 bahwa tidak ada qabliyah sebelum salat Jum'ah dari sunnah rakibah yang terhitung. Seperti sholat sebelum maghrib dua rakaat, sholat sebelum asar empat rakaat, sholat sebelum duhur dua rakaat bisa empat rakaat, seperti itu. Dan begitu pun diikuti oleh muridnya Ibnul Qayyim seperti di kitabnya Zadul Ma'ad. Hada ladzi dzakarnahu min annahu la sunnah qablaha wa huwa madhab Malik wa Ahmad fi maskur anhu wa ahadul wajhain li ashabi Syafi'iyah. Maka berkata Ibnu Qayyim, maka yang rajih tidak ada sunnah qabliyah dan ini madhab Imam Malik, Ahmad dan juga madhab sebagian dari ucapan Syafi'i. Ini ucapan Ibnu Qayyim di Zadil Ma'ad, mujallad yang pertama halaman 431 sampai 432. Lalu permasalahannya di sini kalau memang tidak ada sunnah qobliyah. Maka jika seseorang yang datang hendak Jumatan, baik dia itu masuk sebelum imam datang, setengah jam, satu jam, baik sekali. Tabkir. Dinamakan bersegera untuk menghadiri Jum'ah. Atau dia baru pulang dari kantornya. Ataupun baru jam istirahat kantor. Karena di kantor-kantor pun sekarang baik juga di tempat parkir mereka di bedroom diadakan masjid-masjid. Masjid di kantor untuk Jumatan daripada keluar jauh. Maka ada di situ dan didatangkan imam serta khotib. Maka mereka datang mungkin agak terlambat di saat imam sudah mulai khutbah. Maka di sini apakah disyariatkan untuk masuk ke masjid kemudian salat atau tidak salat? Jawabnya harus salat. Maka seseorang yang menghadiri Jum'ah masuk ke masjid, imam belum datang atau imam sedang berkhutbah maka sholatlah dua rakaat. Apa dua rakaat di sini? Kan tadi Ustadz menjelaskan madhab jumhur, dikuatkan Ibnu Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiyah tidak ada sholat qabliyah Kita katakan di sini bukan sunnah qabliyah tetapi wajib apa? Sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Maka tahiyatul masjid hukumnya wajib bagi orang yang masuk untuk tujuan menunggu sholat di masjid, maka masuk dia sholat dua rakaat. Mana pendalilannya hadis muttafaqun alaih dari Abi Qatadah As-Sulami. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal idza dakhala ahadakumul masjid falyarka rak'atain qabla an yajlisa. Maka wajah pendalilannya jelas. Idada khala ahadukumul masjid. Barang siapa di antara kalian masuk kepada masjid baik menunggu sholat Jum'ah, baik menunggu sholat duhur, baik menunggu sholat asar, selama dia mau duduk, falyarka rakaatain qabla an yajlisa. Sebelum dia duduk harus melaksanakan dua rakaat. Lalu bagaimana jika Jum'ah sama. Jum'ah ataupun selain Jum'ah, tahiyatul masjid dua rakaat. Adapun di pendalilan untuk sebelum Jum'ah juga sama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Salman Al-Farisi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ittasala yaumal jum'ah wa tatahhar bima istata min tahrin summa summa dahana au masa min tibin summa raha falam yufarrit baina itsnain fasalama kutiba lahu summa idza kharajal imam in satta ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra Hadis Salman yang agung ini untuk orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat harus memenuhi adab. Pertama, mandi Jumat Wajib. Seperti di hadis-hadis yang lain. Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Hadis yang banyak sekali riwayatnya dari Abu Hurairah, Aisyah, dan yang lainnya. Maka setelah mandi, tatohar bimas tato min tahrin. Maka dibersihkan badannya bisa dengan sabun, sampo, dan yang lainnya. Kemudian setelah selesai, disunahkan juga menggunakan wewangian dari parfum-parfum. Sumaroha kemudian pergi ke masjid. Falam yufarik bainal itnain. Maknanya di saat dia melewati sof, hati-hati. Tidak kakinya itu mengangkat di antara dua sof sampai orang duduk terkena kepalanya atau pundaknya ataupun orang sedang duduk berdua temanan dia datang di antara keduanya memisahkan kemudian setelah itu fasolama kutibalahu maka dia sholat dari apa-apa yang diwajibkan padanya apa sholatnya tahiyatul masjid wajib maka di sini kemudian datang imam dan dia diam, tidak berbicara, ngobrol dan sebagainya, maka di sini dia akan diampuni dosa-dosanya sampai kepada Jumat yang akan datang. Maka ini fadilah dari memenuhi adab untuk datang ke masjid. Syahidnya apa? Dia fasolama kutibalahu. Dia salat dari apa-apa yang diwajibkan padanya. Apa yang diwajibkan? Salat dua rakaat sebelum sujud. Tal. Ahlan wa sahlan. Kita beli ilm. Kemudian, jika misalnya imam ini sedang khutbah bagaimana? Jawabnya tetap salat dua rakaat. Dan bahkan imam bisa menegur. Jika datang langsung duduk, imam boleh menegur. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Ja'a Sulaik al-Ghatafani yaumal Jum'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidun alal mimbar. Faqa'ada Sulaik qobla an yusallia. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Araka'ta rak'atain?" Qala Qala hum huma. Maka di riwayat yang lain dari Jabir juga bahwa Nabi Muhammad SAW khotobah. Faqala idza jaa ahdukum al-yawm al-jum'ah wa qad kharajal imam fal yusalli rak'atain. Dari dua riwayat ini kita bahas tentang permasalahan orang yang masuk dan imam sedang khutbah. Maka hukumnya bagaimana? Sama melaksanakan dua rakaat. Seperti Sulaik yang masuk dan Nabi dalam keadaan sedang khutbah. Kemudian diriwayat disebutkan qaidun alal mimbar. akhirnya, walau alam mungkin Nabi sudah selesai khutbah yang pertama duduk atau walau alam sebelum dimulai yang jelas melihat Sulaik dalam keadaan masuk ke masjid untuk Jumatan kemudian langsung duduk. Maka dikatakan oleh Nabi, "Araka tarokatain, apakah kamu sholat dua rakaat?" Qalala, um farka'huma. Maka kalau begitu bangun, salat dua rakaat. Maka di hadis ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa salat dua rakaat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Dan di sini bersifat umum. Baik masuk ke masjid menunggu salat rawatib ataupun menunggu salat Jumat sama. Dan di sini faedah tambahan di dalam salat Jumat pun sama datang dan imam sedang khutbah. Maka dia pun tidak boleh duduk. Sama untuk melaksanakan dua rakaat. Lalu, bolehkah jika dia duduk imam menegurnya? Boleh. Dengan hadis tadi, hal rakaat atain dikatakan kata Sulaik tidak ya Rasulullah hum maka bangunlah farka huma salatlah dua rakaat maka di sini menjadi pendalilan bahwa sholat dua rakaat yang diinginkan bukan qobliyah tetapi tahiyatul masjid sesuai dengan hadis Abu Qatadah tadi. Karena hadis Abu Qatadah bersifat umum, bukan untuk Jumat saja. Sehingga kalau hadis ini menjadi pendalilan qobliyah dari qobliyah Jumat karena Nabi mengatakan itu di hari Jumat, jawabnya tidak. Karena hadis Abi Qatadah bersifat umum bisa di Jum'ah, bisa di selain Jum'ah. Dan faidah yang terakhir dari hadis ini, bolehnya seorang imam berbicara kepada makmum, memerintahkan perkara seperti misalnya jika kipas angin tidak dinyalakan dan dalam keadaan kepanasan, maka boleh dikatakan yang dekat dengan kipas angin tolong di turn on, dinyalakan. Boleh Ataupun ada orang yang masuk dan tidak sholat dua rakaat, bisa dia tegur. Bisa intinya. Mau ditegur mau tidak terserah namun Nabi dulu menegur. Kalau ingin melaksanakan sunnah bisa. Maka ya fulan bangun. Sholat dua rakaat terlebih dahulu. Itu juga boleh. Dan boleh juga di saat mikrofon dalam keadaan tidak dinyalakan ataupun suaranya terlalu keras sehingga terjadi storing ataupun resonansi, maka tolong dipelankan dan sebagainya. Ini boleh. Kesimpulannya hadis ini tidak menunjukkan tentang permasalahan qobliyah sebelum Jumat tetapi yang diinginkan di sini dua rakaat yang wajib. Dan jika dikatakan di hadis Salman disebutkan barang siapa yang datang untuk sholat Jumat kemudian fasolah balahu. kita katakan lafadz balahu maknanya apa-apa yang diwajibkan padanya. Kalau qobliyah kan sunnah. Maka balahu maknanya yang diwajibkan atasnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Ini jawabannya juga kepada mereka. Maka kesimpulannya barakallahu fikum. Pendapat yang mengatakan bahwa ada dua rakaat qobliyah ataupun ada rokaat-rokaat yang qobliyah bebas secara mutlak itu butuh kepada dalil. Dan ini yang sering kita alami. Antum dulu waktu kecil salat di tempat awam, mereka melaksanakan salat-salat sunnah apa tidak? Nah, di saat kami salat di orang-orang awam, itulah. Mulai kami masuk melaksanakan salat dua rakaat dan dia dalam keadaan salat. Setelah kita salam pun mereka melaksanakan salat. Ada yang sampai 10 rakaat, ada yang sampai 20 rakaat, ada yang terus sampai datang imam. Mereka beristimbat dengan salat mutlak. Maka mana dalilnya salat mutlak? Allah alam. Yang jelas, yang rajah, menurut pendapat ulama tadi tidak ada dalil-dalil yang mutlak. Paling-paling seperti tadi hadis Salman, fasolama kutibalahu. Ini bisa kita katakan kalimat kutibalahu wajib baginya salat dua rakaat. Dan juga hadis Jabir orang ini langsung duduk dikatakan oleh Nabi untuk kum farka huma. Maka tidak ada pendalilan sunnah qabliyah wallahu a'lam yang ada bukan qabliyah sunnah tetapi wajib tahiyatul masjid. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran kita hari ini. Ada bonus soal jawab. Wa ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka.